Dinar Effendi Murni bekerja sama dengan Denhas Adia Swara dengan bangga mempersembahkan serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang Misteri Mak Rompang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 ke dalam bahaya. Ya, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat. Tunggu, Kamila, aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Oh, menjauh. Tuk tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk tunggal ada di mana? rompang. Diselingi pula tawa ria penuh canda, serta kisah cinta kasih yang penuh dengan liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Celaka, ulan dari dibawa lari Mak Rompang. Ya, ya, ya, Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. meminta kembang goyangmu ini supaya aku juga punya malam pengantin seperti yang kau alami. Ambillah kalau Mak Rompang mau. Aku ingin jadi pengantin. Aku ingin jadi pengantin seperti yang kau alami, Gandini. Ikutilah episode ke-8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 Naskah Buah Karya Asmadi Syafar, seri yang ke-20 ini didukung oleh Eli Burhan sebagai Nyisepi, Ferry Fadli sebagai Batara, Ivonero sebagai Wulandari, Lili Nur Indasari sebagai Gandini, Anas Sambayon sebagai Mak Rompang, Ape Burhan sebagai Aki Solor, Aris sebagai Punto, dan pembawa cerita Neni Sumardi.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 sehingga Wulandari terpaksa kembali ke telaga sore untuk menanyakan pada gurunya. Sepeninggal Wulandari, Andita tiba-tiba muncul di hadapan Batara. Kedatangan gadis itu hanya untuk melepas rindu pada Batara. Namun tanpa sengaja, air mata Andita membasahi kulit rusa yang dipegangnya, sehingga mulai tersingkap sedikit lagi teka-teki tulisan kulit rusa itu. Andita cepat berlalu dari hadapan Batara, ketika mendengar bisikan dari Kirapumi bahwa dia disuruh untuk kembali ke kampung halamannya. Tidak lama setelah Andita pergi, Nyisepi dan dari muncul di hadapan Batara. Bahkan ketiganya tanpa banyak bicara menuju makam Ki Pandai Urat untuk melakukan ziarah. Duduklah kalian di dekat makam sesepuh kita ini. Hormatilah beliau yang sedang terbaring di bawah sana. Iya, iya Nyi Guru. Guru. Kakek Guru, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Karena sebuah kitab yang kakek guru buat, sebentar lagi bisa kita pelajari. Telah bertahun-tahun Kitab itu hanya menjadi impian untuk saya miliki. Semua itu karena kebodohan saya. Untuk itu, saya mohon maaf atas kesalahan saya ini, kakek guru. Saya selalu berdoa. Semoga arwah kakek guru mendapat tempat yang layak di alam yang abadi. Nyi Guru, Nyi Guru, Nyi Guru jangan sedih. Aku dan Kang Batara sedang berusaha untuk bisa mendapatkan kitab itu. Aku sedih bukan karena itu, Landari. Aku sedih karena kakek guru itu ternyata merestui dan mendorong aku supaya menerima cinta Kimujur. Ah, maaf, Nyi Guru. Kami tidak mengerti apa yang guru maksud. Sudahlah. Masa lalu yang tidak bisa kembali lagi. Mari. Mari dengarlah. Aku akan menceritakan pada kalian. Kenapa aku sampai sesedih sekarang ini. Dulu, lima puluh tahun yang lalu. Aku menyaksikan Ki Pandai Urat menulis kitab yang kita cari itu. Namun aku tidak begitu peduli dengan isi kitab itu. Karena aku sedang kasmaran pada Ki Mucur. Sehingga setiap hari yang aku pikirkan hanyalah Ki Mucur semata. Sehingga kakek Guru Pandai Urat menjadi pusing. Karena aku tidak mau terang-terangan mencintai Kimujur. Kalau Kimujur datang ke tempat ini, bahkan setiap hari, aku tidak pernah sungguh-sungguh mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan padaku. Mungkin, mungkin itu salah satu kenapa Ki Pandai Urat menuliskan ilmu-ilmunya di dalam kitab itu. Lalu ketika Ki Pandai Urat akan meninggal, dia berpesan supaya menguburkan peti kecil yang berisikan kitab di bawah batu nisannya. Karena kata beliau, aku belum cukup umur untuk mempelajari isinya. Dan ternyata di dalam peti itu hanya ada selembar kulit rusak dengan sebuah tulisan di atasnya. Ternyata kitab itu disimpan di tempat lain. Dan untuk mengambilnya harus sepasang remaja yang sedang bercinta. Pasti pasti Ibu urat memperuntukkan kitab itu padaku dan Kimujur Karena saat itu kami sedang dalam kasmaran. Di mana orang-orang yang berhati bersih yang bisa mendapatkan kitab itu. Orang-orang yang punya rasa cinta murni yang bisa mendapatkan kitab itu. Dan ternyata Kalian tanpa sengaja mendapatkan petunjuk di mana kitab itu disimpan. Karena kalian sedang dalam suasana cinta sejati. Cinta yang tidak akan bisa dipisahkan oleh siapapun juga. Kakek guru, maafkanlah cucumu yang dungu ini. Cucumu yang tidak tahu membalas budi ini. Ah, sudah hanya Guru. Marilah kita cari kitab itu. Mari. Aku sudah tahu di mana kitab itu disimpan. Ayo, ikutlah aku. Iya, iya Nyi Guru. Guru. Nah, setelah aku mendengar cerita Wulandari sepanjang perjalanan tadi. Maka aku yakin bahwa kitab itu ada di dalam batu ini. Iya, iya Nyi Guru. Nah, apa lagi yang kalian tunggu? Pecahkanlah batu ini. Maaf, Nyi Guru. Sudah kami coba, tapi karena ilmu kami yang masih rendah, sehingga kami tidak dapat memecahkan batu ini. Betul begitu. Betul, Betul Nyi Guru. Guru. Mari, aku coba.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 batu itu keras sekali nih guru. Batu ini sudah dilapisi ilmu oleh Kipanai Ura. Sehingga tidak bisa dipecahkan begitu saja. Oh, kakek guru, ilmumu belum bisa cucumu ini menandinginya. Maaf sekali lagi. Maafkan cucumu ini. Uh, ah, Nyi Guru, kalau boleh saya bertanya, di manakah dulu dapur tempat kakek guru memasak? Kenapa kau tanyakan itu, Batara? Hmm, ketika bulan dari pergi tadi, saya tertidur. Di dalam tidur itu saya bermimpi bahwa untuk memecahkan batu ini harus dengan sebuah kampak yang disimpan di bawah tungku dapur. Betul begitu? Betul, Nyi Guru. Oh, aku sudah berbohong, tapi demi kebaikan. Karena itu bukan aku dapat dari dalam mimpi. Tapi dari kulit rusa yang dibawa oleh Andita kemari tadi. Batara. Ah, iya, Nyi Guru. Kamu betul-betul mimpi begitu? Iya, Nyi Guru. Itu. Di dekat pohon mawar itu. Oh, di situ, Nyi Guru? Ya. Mari kita buktikan mimpimu itu. Di sini. Eh, tunggu, tunggu. Tunggu dulu. Ya. Di sini. Kalilah. Iya, kayu ini membentur benda keras. Ambil dengan tanganmu, Batara. Iya, Nyi Guru. Ah, betul, sebuah kampak. Kampak yang terbuat dari perunggu. Oh, tidak salah. Kampak inilah yang akan bisa membelah batu itu. Apakah kuat kampak perunggu ini membelah batu itu, Nyi Guru? Kita coba. Tapi rasanya kampak ini bisa membelah batu itu. Kampak ini pasti dibuat oleh kakek guru. Hanya aku tidak pernah tahu kapan kampak ini dibuat oleh kakek guru. Kampak inilah yang tergambar di kulit rusa itu. Ayo, coba kau belah batu itu dengan kampak ini. Ah, iya, nih Guru. Hmm, gagang kampak ini bertatahkan permata. Sedangkan ujung gagangnya ini terdapat ukiran kepala naga memakan seekor burung kakak. Hah? Burung kakak? Kenapa tidak burung yang lain yang dimakan oleh naga ini? Ayolah, Kang. Nyi Guru sudah menunggu dari tadi. Oh, iya, iya, iya. Mari. Dari mana saya harus membelah batu ini, Nyi Guru? Dari mana kau suka? Kalau begitu, dari sini saja. Kau dan aku bersiap bulan. Kalau-kalau benturan kampak dan batu ini menimbulkan sesuatu. Iya, Nyi Guru. Saya sudah siap. main Eh, itu kitabnya, Guru. Ya, ini kitabnya. Dan kalian lihat. Batu ini terbelah dua dengan lurus. Seolah-olah batu ini dibelah oleh benda yang sangat tajam. Pasti batu ini dulu dibelah oleh kakek guru dengan kekuatan batinnya. Lalu disatukan kembali juga dengan kekuatan batinnya. Semoga ilmu-ilmu yang telah kita saksikan ini ada tertulis di dalam kitab yang aku pegang ini dan untukmu, Batara. Ambillah kampak perunggu itu untukmu. Semoga suatu saat kelak banyak gunanya bagimu. Terima kasih, Nyi Guru. Mari kita pulang ke Telaga Suri. Kalau begitu, izinkanlah saya untuk kembali pulang ke puncak Gunung Raya, Nyi Guru. Tidak. Kau harus ikut aku dan Wulandari ke Telaga Suri. Apakah kehadiran saya tidak mengganggu Nyi Guru di sana nanti? Aku butuh kehadiranmu. tadi kau sudah mempunyai seorang bayi, Gandini? Ah, sudah, Marompa. Kini dia sedang tidur pula. Oh, serasa aku yang melahirkan bayi ini. Bahkan serasa aku yang menderita ketika kau tidak bisa melahirkan bayi ini. Aneh? Tidak ada yang aneh. Karena bayimu ditahan oleh seorang dukun yang kurang ajar. Dukun itu bernama Akisolor. Bahkan ketika dia datang ke tempatku, ia telah membakar rumahku dengan asap kemenyannya. Sehingga aku betul-betul kelabakan. Kenapa tidak mak rompang hukum saja laki-laki keparat seperti itu? Ya, aku ingin kau yang menghukumnya. Aku memang ingin membuat perhitungan dengan dia. Tapi tenagaku belum pulih, mak. Kau pegang ini. Maka tenagamu akan pulih. Hah? Tongkat ruyung berkepala burung gagak? Hawa tongkat itu akan membuatmu kuat kembali. Sekarang aku bawa bayimu. Hah? bayiku di bawah. Kau keberatan? Iya, aku tidak mau kehilangan bayiku. Bukankah kita sudah berjanji bahwa bayimu juga adalah bayiku? Tapi aku tidak mau bayiku di bawah. Ini anak pertamaku. Aku tidak bisa berpisah dengan anakku. Gandini, bayimu akan aku ajari segala macam ilmu yang hebat. Boleh, tapi dia jangan di bawah. Kalau begitu, sukmanya saja yang aku bawa. Sedangkan jasadnya tetap di... <laughs> Jangan takut, anakmu tidak akan mati. Tapi, tapi bagaimana kata ibuku nanti? Ibumu tidak akan bilang apa-apa bila kau terangkan ke... <laughs>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 apa yang kau bawa malam-malam begini? Berita tentang anakmu Punto lagi? Iya, Kisolor. Kan aku sudah bilang, tidak lama lagi anakmu baru bisa bicara dengan kalian. Sekarang dia itu masih dalam pengaruh siluman. Iya, Kisolor. Aku mengerti. Nah, apalagi? Uh, ah, di samping itu, ada berita lain lagi yang perlu aku ketahui. Hmm. Berita apa itu? Tentang istri Raden Wangsa Dirja. Oh, perempuan sombong itu. Ah, bagaimana? Sudah parah sakitnya? Ah, tidak, Ki. Malah kini dia sudah melahirkan bayinya. Hah? Kurang ajar. Bisa dia melawan ilmu yang aku kirimkan. Ah, tapi betul berita yang kau bawa ini? Betul, Ki. Kalau Aki Solor tidak percaya, datanglah ke sana. Ya, tidak perlu. Lalu akan Aki apakan perempuan itu? Anaknya akan aku bunuh. Hah? Akan dibunuh, Ki? Iya. Aku ingin mempermainkan dia dulu sebelum perempuan itu mati di tanganku. Ah, kasihan Ki. Kalau menghadapi orang yang sombong begini, kita tidak perlu merasa kasihan. Nah, pergilah ke sana. Lihat apakah mereka akan kalang kabut atau tidak. Karena aku akan mengirim ilmu pembunuhku dari sini sekarang juga. Ya, Kenapa baru sekarang kau menjemputku, Rusmi? Hmm? Kenapa? Oh, Kang Punto rindu. Ah, iya, rindu sekali. sekarang bagaimana? Sudah terobati rindu Kang Punto? Uh, sudah. Ayo masuk. Uh, ini rumahmu, Rusmi? Iya, Kang. Oh, rumahmu besar dan indah. Tapi kenapa dinding-dindingnya seperti baru saja terbakar? Ya, itulah perbuatan Aki Solo. Uh, dia? Iya, Kang. Laki-laki tua itu memang kurang ajar. Dialah dulu yang memisahkan kita. Bahkan sekarang, dia juga yang sering memukulku. Bahkan dia mengancam aku bila aku berani lagi datang menemuimu. Kang Punto jangan khawatir. Orang itu akan dihukum. Siapa yang akan menghukumnya, Rusmi? Kedua orang tuaku. Oh, oh ya? Mana orang tuamu? Malam ini kedua orang tuaku tidak ada. Oh. Mereka sedang bepergian. Itu sebabnya aku bisa datang lebih sore menemuimu, Kang. Oh, begitu. Tapi kenapa selama ini kau tidak datang-datang, Rusmi? Karena kedua orang tuaku melarang aku menemuimu. Kedua orang tuaku takut kalau-kalau Aki Solor itu mencelakakan aku. Oh, begitu. Ah, tangis bayi? Bayi itu sudah lahir, Kang Punto. Ah, bayi yang mana? Bayi yang kita lihat dulu. Oh, yang dulu masih di dalam kandungan ibunya? Iya. Kenapa sekarang ada di sini? Dia aku bawa ke sini bersama dengan ibunya? Tidak. Ibunya tetap tinggal di dusun Gumbak. Loh, kok bisa? Kenapa tidak? Bukankah aku sudah bilang bahwa bayi itu adalah anak kita berdua? Anak kita? <laughs> iya, Kak. Nah, dia menangis lagi. Ayo kita lihat. Uh, iya, ya. Nah, dia-dia melihat kita, kan? Oh, bayi ini laki-laki. Nah, Kang Punto akan memberi nama dia siapa? Uh, aku? Iya, Bukankah kita adalah orang tua bayi ini? Ah, kita? Kita kan belum menjadi suami istri. Nanti. Nanti kita pasti akan jadi suami istri. Uh, iya, kita harus jadi suami istri. Ayo, siapa namanya? Uh, uh, aku belum memikirkannya. Kalau begitu, aku yang memberi dia nama. Siapa namanya? Sambang. Sambang artinya datang. Dia yang sudah datang. Eh, yuk. Itu si Andi, pengantin baru kan? Mm -mm.